جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك أما بعد hamba-hamba Allah seluruhnya yang berhadir di masjid yang mulia ini kepada seluruh tuan-tuan guru kita para ustaz dan ulama yang kita muliakan dan jemaah seluruhnya Bapak Ibu yang kita banggakan. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya Surat yang ke-21 ayat yang pertama A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia masa kiamat dan mereka menjalani hisab di padang mahsyar. Tetapi mereka dengan semakin dekatnya kiamat ternyata semakin lalai lagi berpaling. ahli tafsir Al-Hafiz Ibn Kathir menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Al Azim bahwa yang dimaksud dengan fi ghaflatin mu'aridun semakin dekat kiamat manusia semakin lalai lagi berpaling yang dimaksud oleh ayat ini adalah hadis Nabi berikut ini. Jadi ayat ini diterjemahkan dengan hadis. Dan hadis ini adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Apa sabda Rasulullah? Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas milad dunya illa hirsa. Saat kiamat semakin dekat terjadinya, manusia semakin rakus dengan dunia manusia semakin cinta tamak dengan dunia. Wala yazdaduna minallah illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah semakin jauh. Bukan semakin mesra, bukan semakin dekat, tetapi semakin jauh. Jadi ayat tadi ditafsirkan oleh Rasulullah dengan hadis ini. Tanda kiamat adalah manusia semakin cinta dengan dunia, dunia ini semakin menyilaukan, semakin memabukkan dan manusia semakin rakus dan tamak memburu dunia sementara hubungan mereka dengan Allah makin tidak baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang silakan nilai masing-masing. Macam mana kita lihat dunia saat ini? Macam mana kita lihat masyarakat saat ini? Yuk kita lihat sebentar hadis sahih Imam Muslim berikut ini dari Umar Ibnu Khattab. Hadis ini cukup panjang. Tetapi seluruh ulama fikih dan ulama ahli hadis bersepakat mereka mengatakan hadis ini adalah dasar tentang rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam dan tentang ihsan, ya. Mari kita dengarkan hadis ini. Apa kata Umar bin Khattab bercerita? Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah itu juga duduknya di bawah. Sahabat-sahabat duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id tiba-tiba saja tala'a alaina rajulun muncul ke tengah-tengah kami seorang lelaki syadidu bayal thiyab laki-laki itu sangatlah putih baju jubahnya syadidu sawadi syahr laki-laki itu sangat hitam rambutnya ikal dan lebat la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu ahadun minna laki-laki tersebut tidak ada nampak sedikit pun bahwa dia baru saja di perjalanan jauh. Dan juga tidak seorang pun di antara kami yang kenal dengan laki-laki ini. Wajahnya bersih, tampan. Rambutnya hitam, ikal lebat dan rapi. Tidak kusut. Bajunya putih, bersih. Masa itu belum ada lagi flight belum ada lagi k Belum ada lagi peralatan-peralatan dan transportasi yang canggih. Tapi tiba-tiba muncul laki-laki macam itu di tengah-tengah para sahabat. Apa yang dia buat? Langsung dia duduk di depan Nabi Muhammad saw Ketika dia duduk, faasnada rukbatehi ila rukbateh Kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Rasulullah jadi bertemu kedua lutut wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matanya wajahnya melihat tajam ke mata dan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata ya Muhammad wahai Muhammad akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Dijawab oleh Rasulullah dengan lima perkara ini dan ini berikutnya disebut dengan rukun is Islam. Setelah Nabi menjawab begitu, apa kata laki-laki ini? Sodakta. Jawaban Anda hai Muhammad benar. Hai, fa'ajibna naminhu kata Umar bin Khattab. Kami heran dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusadiku. Dia yang bertanya, sekarang dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Sodakta, jawaban anda hai Muhammad benar. Lalu dia bertanya lagi ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, al iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa sharri. Dijawab oleh Nabi dengan jawaban rukun iman yang Enam Maka apa kata laki-laki itu? Sodakta Jawabanmu yang ini juga benar Lalu dia bertanya Akhbirni anil ihsan Kabarkan kepadaku hai Muhammad tentang ihsan Maka Nabi Muhammad menjawab Anta'budallah ka'annaka tarah Fa'in lam takun tarah Fa'innahu yarak Itu yang Ihsan Lalu dia bertanya lagi, mata sa'ah, kapan kiamat hai Muhammad? Anda selalu bercerita kesana kemari, kiamat itu sudah dekat, sudah dekat. Kapan kiamat itu hai Muhammad? Saat ditanya dengan pertanyaan ini, jawaban Nabi, subhanallah. Apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. untuk yang satu ini yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Hmm. Baru sahabat ini bukan orang biasa. Hmm. Baik kalau begitu hai Muhammad. Akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepada saya ciri-ciri kiamat. Tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat apa-apa saja. Lalu apa kata Rasul? Nah kalau ini baru saya bisa jawab antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya tatawaluna fil bunyan kalau seorang ibu sudah melahirkan tuannya seorang budak sudah melahirkan tuannya dan apabila engkau menemukan orang-orang miskin penggembala ternak bertelanjang kaki, tidak pakai alas kaki dan telanjang dada, tidak menutup dada. Miskin-miskin. Mereka penggembala ternak yang menggembalakan ternak mereka naik bukit turun lembah pergi ke gurun-gurun mencari di mana ada makanan yang boleh dimakan oleh ternaan mereka. Miskin-miskin. Tiba-tiba saja mereka ini menjadi orang-orang kaya yang berkuasa lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi jika masa itu sudah kamu temukan kiamat di masa itu sangat dekat sekali maka laki-laki tersebut berdiri dan pergi tanpa assalamualaikum tanpa syukron ya, langsung pergi Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Hai Umar, kamu tahu siapa itu tadi yang bertanya? Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang tahu itu orang tadi siapa. Umar, kejar dia. Tangkap, bawa kemari giliran kita yang tanya itu orang siapa. Siap ya Rasulullah. Umar bin Khattab itu langkahnya dua kali langkah sahabat. Dia orangnya tinggi besar. Bahkan kata para sahabat, gagahnya Umar itu kalau dia naik kuda perang, kalau dia turunkan kakinya dan kuda itu jalan, kedua ujung kakinya boleh membentuk garis. Tingginya itu Umar. Jadi langkahnya besar itu mengejar laki-laki itu. Tapi pas di luar masjid celingak celinguk lihat kiri kanan sudah nggak ada. Padahal baru saja keluar. Maka Umar lebih datang, ya Rasulullah, Laqad zahaba. Dia sudah hilang ya Rasulullah. He's gone. Apa kata Rasulullah? Innahu Jibril. Itu orang adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kemari. Liyu'allimakum dinakum. Khusus datang kemari untuk mengajarkan kepada kalian isi daripada agama kalian ini. Jadi isi agama ini adalah Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kia. Ini penting kaum muslimin. Nah, baik. Jawaban Rasulullah ketika ditanya kapan kiamat, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya Nabi jujur mengatakan I don't know. Saya tidak tahu. Ente yang bertanya mungkin lebih tahu tentang ini daripada saya. Ini adalah dasar akidah yang paling utama. Bahwa tidak sesiapa manusia pun yang boleh tahu kapan kiamat itu terjadinya. Dengan ini, para ulama ahli akidah, ulama tauhid sepakat mengatakan tentang perkara kiamat itu adalah perkara gaib. Tidak ada sesuatu makhluk dan benda siapa, siapapun di bumi ini yang tahu bila kiamat itu akan berlaku. Jadi kalau ada orang yang berani cakap, "Oi manusia, kiamat itu terjadinya tahun sekian, bulan anu, hari anu." Maka sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan itu adalah pendusta, pembohong, tidak boleh percaya. Walau hebat sehebat apapun orangnya hafal Quran 30 juz, seluruh hadis-hadis Nabi, seluruh kitab itu sudah dalam kepalanya, ya. Dari sini untuk ke Mekah hanya perlu satu detik dia sampai. Dia bisa berjalan di atas awan, berlari di atas angin, hebat luar biasa. Jangan percaya kalau berani dia mengatakan kiamat terjadi pada tahun anu, pada bulan anu, pada tanggal anu, itu dusta. Jadi tidak ada yang tahu. Oke, okay? saat Nabi Muhammad jujur, saya tidak tahu, maka laki-laki itu bertanya, ceritakan kepada saya ciri-ciri kiamat apa. Nah, kata Rasulullah, kalau pertanyaanmu yang ini, saya boleh jawab. Antalidal amaturabataha, apabila sang ibu-ibu sudah melahirkan majikan-majikannya. Budak-budak sudah melahirkan tuan-tuannya. Budak-budak wanita sudah melahirkan tuan-tuannya. Wa al-urat al ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Apabila penggembala-penggembala ternak yang miskin-miskin tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya yang berkuasa lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bapak Ibu, ini rahasia besar. Makanya kita perlu cakap-cakap masalah ini malam hari ini dengan serius. Dengan sangat serius. Kenapa demikian? ketahuilah Arab Saudi hari ini Arab Saudi hari ini itu adalah bahagian daripada jazirah Arab dulu Saudi ini kan nama baru yang muncul baru 200 tahunan ini sebelumnya adalah jazirah Arab Qatar itu juga jazirah Arab ya Uni Emirat Arab juga jazirah Arab ya Kuwait jazirah Arab Aman juga jazirah jazirah Arab dan mereka ini terkenal sebagai bangsa yang miskin, penggembala ternak. Ini terkenal sebagai bangsa yang tidak ada apa-apanya. Tapi setelah terjadi revolusi, kejatuhan khilafah Utsmaniyah al-Islamiyah di Turki, kemudian ditemukanlah minyak ya, lalu dinasti Saud bangkit dan mendeklarasikan sebuah negara baru yang disebut dengan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah Minyak itu menjadikan mereka melejit menjadi orang terkaya di bumi. Ya. Lalu menjadi penguasa yang benar-benar berjaya sampai hari ini. Lihat apa yang terjadi sekitar Masjidil Haram. Rasulullah mengatakan salah satu ciri kiamat bukit-bukit hilang dari tempatnya. Salah satu ciri kiamat adalah penguasa yang dulunya miskin pengembala ternak muncul dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lihat di sekitar Masjidil Haram, bukit-bukit yang dulunya ada sekarang udah rata dengan tanah. Lihat di Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram sudah berdiri tower Zam-Zam. Ya, dengan ketinggian 400 meter lebih, ya. Gagah sekali dengan jam terbesar di dunia. Lihat apa yang mereka rancangkan sampai 2018 besok akan menjadi supermodel daripada bangunan terbaik di bumi ini. Dan mereka yang bangun. Lihat di Madinah, di Masjid Nabawi. Apa yang sekitar Masjid Nabawi. Orang membangun gedung-gedung tinggi yang megah dan indah-indah. Sekelas bintang lima. Lihat di Riyadh sekarang ini. Semasa Pangeran Salman menjadi gubernur Riyadh. Masya Allah seperti Eropa, metropolitan luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit pun berdiri di Riyadh. Kaum muslimin, perhatikan padahal mereka pengembala ternak dulunya. Perhatikan apa yang terjadi di sekitar jazirah Arab yaitu di Dubai. Dibangun dan telah selesai beberapa tahun yang lalu gedung tertinggi di bumi setinggi 820-an meter lebih dan kurang. Itulah gedung tertinggi di dunia yang disebut dengan Buruj Khalifah. Ya. Ternyata di Jeddah sekarang ini sedang berlangsung pembangunan gedung yang lebih tinggi bahkan itu tertinggi di dunia 1,2 km. Yang sebentar lagi dicanangkan 2018 paling lambat udah selesai. Berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Apabila masa itu kamu temukan, maka kiamat sekat sekali, dekat sekali di masa itu. Hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah tentang akhir zaman bukan Malaysia untuk melihat suasananya, bukan Indonesia bukan Melayu, bukan negeri timur ini, tetapi timur tengah khususnya jazirah Arab. Jadi apa apapun hadis-hadis tentang akhir zaman, maka yang pertama kita lihat adalah wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya, bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan Brunei, bukan Thailand, Fatani, bukan. Sekali lagi adalah Jazirah Arab. Mari kita teruskan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Benarkah kita sudah dekat dengan kiamat? Perlu saya sampaikan dengan ringkas. Tadi di surau Mutiara, di surau Mutiara saya uraikan ini dan saya ulangi dengan ringkas dengan cepat. Tapi masya Allah begitu luasnya tempat yang harus saya <laughs> gambar di sini. Jadi saya berharap ibu-ibu uh, ini boleh sebagai hadiah buat ibu-ibu nanti. <laughs> Baik ya, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sejak aku diutus sampai seluruh umat Islam di bumi ini diwafatkan oleh Allah, kalian akan menjalani lima fase sejarah. Fase yang pertama, saya tak payah lagi bacakan hadisnya, silakan nanti dibaca di kitab-kitab hadis seperti Musnad Imam Ahmad, seperti dalam kitab eh, apa tuh uh, Aunul Ma'bud oleh Abu Daud dan sebagainya. Silakan. Dan Syekh Ahmad Asy-Syakir mengatakan hadis ini sahih, ya. Ini star, ini star umat Islam. Ini star umat Islam, start. Dan ini finish. Ini adalah akhir umat Islam. Maksud akhirnya itu apa? Seluruh orang Islam meninggal dunia di muka bumi ini karena kiamat tidak akan pernah disaksikan oleh orang Islam. Alhamdulillah kita tidak akan menyaksikan kiamat. Kita tidak akan jumpa dengan kehancuran alam semesta itu tidak akan pernah. Kenapa demikian? Allah akan wafatkan kita semua terlebih dahulu secara merata, secara serentak di muka bumi ini sehingga tidak ada lagi yang kenal dengan Allah seorang pun. Yang tersisa hanya orang-orang kafir saja. Mereka-merekalah yang akan menyaksikan kejadian kehancuran alam semesta itu. Nah, start dengan finish ini start ini adalah aku dimulai diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan finishnya adalah umat Islam sebumi meninggal dunia serentak. Ya bu, Rasulullah mengatakan ada lima fase sejarah yang akan kamu temui. Yang pertama, fase sejarah yang pertama yaitu fase kenabian. Yang satu, Fase kenabian dan fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung masuk kepada fase yang kedua. Fase yang kedua, Rasulullah mengatakan ini adalah fase kekhalifahan. Dan fase ini akan berakhir. Seluruh ahli sejarah sepakat fase yang kedua ini pun telah selesai dengan wafatnya khalifah Islam yang keempat, siapa? Ali bin Abi Talib. Fase yang kedua ini pun telah selesai. Rasul langsung mengatakan masuk langsung fase yang keempat. Eh, fase yang ketiga yaitu fase kerajaan. Sebenarnya masih khilafah tapi konsepnya sistemnya sudah sistem kerajaan. Meninggal seorang khalifah langsung digantikan oleh ahli warisnya, oleh putranya. Maka itu sudah sistem kerajaan namanya itu. Walaupun sebenarnya model pemerintahnya tetap sebagai khilafah. Ini fase kerajaan. Di fase ini masih hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar dari pemerintahannya. Masih. Dan fase ini pun sepakat ahli sejarah mengatakan telah berakhir pada tanggal 13 bulan Maret, March ya. 13 March 1924. Fase ini ternyata telah berakhir. Lebih dan kurang bulan depan itu sudah 91 tahun berlalu. Fase ini telah berakhir. Dan kita kalian akan langsung masuk kepada fase yang keempat kata Rasulullah yakni fase kediktatoran. Pemerintahan-pemerintahan di bumi diktator semuanya. Ya. Maksud diktatornya apa? Tidak mengizinkan di pemerintahannya dijalankan syariat is Islam, Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dipakai sebagai landasan dan undang-undang negerinya. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Di fase ini tidak ada khilafah. Umat Islam dalam keadaan lemah, goyah dan mereka betul-betul dihabisi. Islam diserang dari berbagai penjuru, betul-betul dalam kondisi yang sangat nadir, yang sangat naif dan naas nasib umat Islam dan Islam sendiri pada fase yang keempat. Lalu Rasulullah mengatakan di fase yang keempat ini ya <clears throat> di fase yang keempat ini kalian akan menemukan banyak fitnah yang menyebabkan banyaknya umatku murtad dan banyaknya manusia meninggal dunia pada fase yang keempat. Lalu setelah itu kalian akan langsung masuk kepada fase yang kelima, ya. Fase yang kelima adalah khilafah kembali. Nah, ya khilafah kembali dengan konsep kenabian saat itu kekuasaan khilafah